Sahabat Bintang, sesaat lagi Sabda Pandita Ratu menemani Anda untuk awal pekan ini di 50 baru ya dengan juga rembulan dan matahari. Bisakah bersatu? Nggak bisa jelas. Tapi punya manfaat sendiri-sendiri di uh, sirkulasi harian Anda ya. Ada yang malam, ada yang siang. Nah, kali ini ke seri 571 dan 572, tapi kita dengarkan dulu yang 571. Saya yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, Tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda Tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini. Tidak. Umam, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Mungkin terlalu cepat, tetapi kelak uh, aku akan datang lagi untuk melengkapinya dengan tata cara yang berlaku, Adi. Eh, eh, barangkali uh, saya yang terlampau bodoh dan belum mengerti dengan apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan. Uh, Adi prihatin. Jawablah. Mungkin hanya dengan anggukan kepala. Atau kalau kau menolak, menggelenglah. Bagaimana kalau aku ingin mengajakmu untuk hidup bersama mengarungi hidup ini, adik? Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-20 dengan judul Rembulan dan Matahari. Matahari. Dalam seri ke-571 ini, dengan para pemain, Nanang sebagai Diposari, Lili Nur Indahsari sebagai Ken Umang, Eli Ermawati sebagai Ken Dedes, Wit Hendra sebagai Prabanjana, Chris Urspon sebagai Rudro Pondo, dan pengantar cerita Asti Suhastra. SMM pun temu guru, dijamin jos. Paling murah, paling lengkap, paling murah dan lengkap. Oppo BlackBerry, Samsung Nokia, iPhone Advance, Elver Cosmito, Maxtron Dexcom, SMM Pon Temu Guru Banyuwangi, dijamin jos. Jangan tunda-tunda lagi. Segera dapatkan smartphone hanya di SMM Pon Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. SMM Phone, HP terlengkap dengan merek-merek berkualitas dan bergaransi. Tunggu apa lagi? Beli smartphone di SMM Phone Temu Guru Genteng Banyuwangi sekarang juga. Ada BlackBerry, Samsung, Nokia, iPhone, Oppo, Everchoice, Advan, Mito, Maxtron, Nexcom, dan lain-lain. SMM Phone Jalan Sultan Agung nomor 33 Temu Guru Genteng Banyuwangi. Paling murah. Umang adalah seorang perempuan yang mempunyai segudang pengalaman dalam menaklukkan hati laki-laki. Itulah sebabnya kemarahan Baginda dapat diredakannya dengan mudah. Dan Ken Umang berusaha menanamkan kembali pengaruhnya. Baginda tidur lelap. Aku telah berhasil meredakan gemuruh gejala kemarahannya. Aku tidak boleh tergesa-gesa. Aku harus melakukan rencana-rencanaku setahap demi setahap. Perlahan, tetapi hasilnya meyakinkan. Tergesaan yang aku lakukan selama ini ternyata malah tidak menguntungkan. Diposari. Diposari. Kau berani melecehkan aku. Tetapi lihatlah, kau akan melihat bagaimana dengan mudah aku membebaskan paman Paraji Gading. Kelak akan tiba saatnya kau celaka di tanganku di Posari. Di Posari ke Sambil membenahi pakaiannya, Baginda Singasari yang sebenarnya baru saja mengalami celaka hanyut di kali sungatan itu telah dipacunya bagaikan seekor kuda yang liar melayani nafsunya. Sang waktu terus beranjak bergerak, berbeda dari malam sebelumnya yang diguyur oleh hujan deras yang tiada henti-hentinya. Maka malam hari itu adalah malam dengan langit yang cerah. Siapa? Aku. Bukalah. Oh, kau? Iya, aku. <laughs> Kenapa? Wah, ah, sulit dipercaya. Ayo, masuklah. Hmm. Kau langsung kemari. Iya. Sehari semalam aku berkuda tanpa berhenti. Aku tidak langsung ke istana. Akan tetapi aku singgah kemari lebih dulu. Hmm. Bagaimana keadaan Kediri saat ini? Luka-luka di Kediri semakin pulih di Posari. Oh. Kakang Rangga Lampitan sebagai wakil dari Tuanku Sri Baginda telah bertindak cekatan. Namun demikian, gejolak masih juga ada. Tetapi tidak sebesar ketika perang baru saja berakhir. Dan kedatanganmu ke Singasari kali ini? Kakang Rangga Lampitan memerintahkanku untuk mengetahui kepastian dari berita yang baru saja sampai di Kediri. Tuanku Anusapati Pangeran Pati hilang. Benarkah itu? Iya. Kenapa bisa terjadi demikian? Keadaan Singasari mungkin jauh lebih ruwet dari Kediri Kakang Rudobondo. Singasari yang baru berdiri ini justru kisruh oleh keadaan yang berkembang di istana. Ah, oh ya, Apakah semalam Kediri dijamah oleh derasnya hujan? Tidak. Kenapa? Singasari semalam diguyur hujan deras. Hampir saja Singasari dilanda banjir bandang oleh luapan banjir kali garang. Gara-gara kali sungatan tersumbat oleh pohon raksasa yang tumbang. Baginda menghantamnya. Namun kemudian Baginda hanyut di sungai sungatan. Aku yang menyelamatkannya. Jadi bagaimana keadaan Baginda sekarang? Beliau berangsur baik. Menarik sekali apa yang terjadi di Singasari ini. Tetapi apakah yang kau maksud dengan kemelut di Singasari justru berasal dari dalam istana sendiri? Ah. Kau tentu bisa menebak Kakang Rudobondo. Ken Umang? Tuan Putri. Ah. Iya, Tuan Putri Ken Umang. Bagaimana? Apa yang dilakukannya sehingga membuat suasana istana menjadi kisruh? Apakah Baginda telah bertindak kurang adil kepada dua istrinya itu? Sebagai istri muda, Tuan Putri Ken Umang bertindak terlampau kasar. datang bertamu ke rumah di Posari di malam itu adalah Senopati Rudra Bondo. Kepada Senopati dari Kediri itu, Senopati di Posari menceritakan apa yang telah terjadi di Singasari dengan gamblang. Cerita dimulai dari hubungan antara Ken Dedes dan Ken Umang yang bermusuhan, disusul lenyapnya Pangeran Pati Anusapati dan usaha-usaha Ken Umang melenyapkan Pangeran Pati Anusapati. Senopati Rudra Bondo mendengarkan cerita itu dengan seksama. Itulah Kakang Rudobondo. Perkembangan terakhir yang terjadi saat ini. Bukan main. Sungguh di luar dugaan sama sekali. Ken Umang sedemikian jauh melangkah, meninggalkan kepatutan. Lalu, di manakah saat ini Pangeran Pati itu berada? Kau tidak tahu? Itulah pertanyaan yang saat ini juga menggoda aku. Akan tetapi aku berharap Pangeran Pati berada di tangan orang yang bisa memberikan pengayoman dan juga kebutuhannya. Ya. Siapa nama orang yang sekarang berada di Pakunjaran itu? Namanya Paraji Gading. Tuan Putri Ken Umang menyebut nama orang itu hanya dengan sebutan Paman Paraji. Akan tetapi Baginda menyebut namanya lebih lengkap. Paraji Gading. Paraji Gading? Kau pernah mendengar nama itu Kakang Rudobondo? Bondo? Sepertinya aku pernah mendengar nama itu. Tetapi aku lupa. Di mana aku pernah mendengarnya? Orang itu memiliki ilmu kanuragan yang tinggi. Paling tidak, itu bisa dilihat dari kemampuannya melenyapkan diri dari lindungan sejenis ajian panglimunan. Justru itu yang kemudian menumbuhkan teka-teki. Bahwa Ken Umang bisa menjalin hubungan dengan orang yang memiliki ilmu kanuragan tinggi. Menimbulkan tanda tanya. Aku mencemaskan. Apa yang dilakukan oleh Tuan Putri Ken Umang itu adalah bagian dari usahanya melenyapkan Pangeran Pati Anusapati. Iya, kemungkinan itu sangat ada, juga sangat besar. Perkembangan yang terjadi sungguh sangat menarik, Kakang. Paling tidak, saat ini Singasari mulai diramaikan oleh munculnya orang-orang yang aneh. Terutama orang bercaping yang mempunyai kemampuan mengubah-ubah wajah itu. Juga sepak terjang seorang perempuan bermata tiga. Beberapa bulan yang lalu, beberapa orang prajurit memberikan kesaksian kemunculannya. Ia benar-benar bermata tiga. Sebuah mata berada di keningnya. Hmm. Bukankah orang yang kau maksudkan itu adalah Uma Durga para bandari yang muncul di peperangan menjelang gugurnya Tumenggung Murtiwandawa? Benar orang itu. Akan tetapi pada saat itu, tidak ada yang sempat menyaksikan dengan seksama. Karena keningnya ditutup dengan secari kain. Iya. Sebuah pusaran yang semula kecil saja. Rupanya akan menjadi biang dari sebuah pusaran yang lebih besar. Aku meramalkan demikian. Dan aku sangat bisa merasakannya, Kakang Rudobondo. Tetapi Bagaimana wujudnya yang sebenarnya, aku belum bisa membayangkan. Ya, kita akan menjadi saksi nanti. Pembicaraan antara dua sahabat itu terus berlangsung seiring dengan waktu yang bergerak menuju ke pusat tengah malam. Berbagai hal mereka perbincangkan hingga waktu merambat menusuk kian dalam bahkan kemudian melewati titik dini. Adalah di saat itu sesosok bayangan nampak bergerak cepat meloncati dinding istana. Bayangan itu bergerak gesit dan sangat lincah Tubuhnya ringan dan tidak bersuara seperti langkah seekor kucing. Sosok bayangan itu berhenti sejenak untuk menyebar sirup yang lemah, namun cukup untuk membuat beberapa prajurit yang berjaga-jaga tertidur berkelimpangan. Bayangan itu kemudian menuju ke bilik pribadi Kang oh, ada apa? Baru saja aku seperti mendengar sesuatu. Ken Dedes yang kemudian terbangun duduk di bibir pembaringan sambil mengikuti kemana arah gerak hatinya. Beberapa saat lamanya Ken Dedes menunggu, namun ternyata tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika istri Ken Arok itu akan kembali berbaring. Tuan Putri, Tuan Putri Ken Dedes, hamba menghadap Tuan Putri. Oh, ah, siapa kau? hamba orang bercaping. Kan Dedes segera membuka pintu. Di depannya kemudian telah berdiri sesosok tubuh mengenakan caping lebar sambil tangannya memeluk sesuatu. Kan Dedes memperhatikan sesuatu yang dipeluk orang itu. Hatinya berdebar kencang. Anusapati. Hamba Tuan Putri hamba membawa Pangeran Pati Anusapati kepada Tuan Putri agar Tuan Putri mendapat kesempatan untuk menyusui. Di samping agar Tuan Putri tidak merasa terlampau cemas akan keselamatan Pangeran Pati. Silahkan Tuan Putri. Dan hamba mohon Tuan Putri menguasai diri. Jangan menangis. Anusapati, anakku sayang. Anusapati. icy code. cold. Kan Dedes rasa akan meledak tangisnya, namun Kan Dedes ternyata mampu memenuhi permintaan orang bercaping itu. Kan Dedes hanya terisak-isak untuk meredam suaranya. Anusapati yang semula tertidur telah melek, dan dengan lahap pangeran Pati Singasari itu menyusu pada ibundanya sepuas-puasnya. hamba adalah wajah yang menakutkan. Sebaiknya Tuan Putri tidak usah melihat wajah hamba. Bagaimana dengan anakku ini, Kiai? Apakah Kiai akan membawanya lagi? Hamba, Tuan Putri. Hamba berpendapat keadaan istana Singasari belum memungkinkan bagi keselamatan Pangeran Pati Anusopati. Apalagi pada saat ini istri muda Baginda itu kedatangan seorang tamu yang bisa membahayakan Pangeran Pati. Bukankah benar Tuan Putri Ken Umang kedatangan seorang tamu Tuan Putri? Kiai benar. Namun orang itu sekarang berada di Pakunjaran. Tetapi Ken Umang itu tentu akan berusaha untuk membebaskannya. Jika demikian, Tuan Putri tentu tidak akan keberatan. Oh, aku titipkan anakku kepadamu, Kiai. Meski aku belum tahu siapa kau, bagaimana wujudmu, serta dari mana kau berasal, atau seperti apa latar belakang yang mendorongmu melakukan semua itu. Aku percaya. Tolong, lindungi anakku, Kiai. Hamba Tuan Putri, hamba akan melakukannya. Oh, aku percaya kepadamu, Kiai. Oh, harus seperti anakku. Kau tidak berdosa apa-apa, nak. Tetapi mengapa kau harus menanggung beban yang sangat berat seperti ini, Anusok Mati? Oh, anak, Ketegaran Ken Dedes memang luar biasa. Perempuan yang terlampau banyak menyimpan pahit getir itu mampu menguasai diri agar tidak meledak. Ken Dedes melepas untayan kalung yang dikenakannya, kemudian dipakaikannya kalung itu di leher Anusapati. Bahkan kemudian, Ken Dedes mengangsurkan Anusapati kepada orang bercaping itu. suami dan anaknya Duh, bahagia banget yuk. Iya, itu mertuanya. Wah, bahagianya, ceria dan sehat ya, Jen. Iya, bukannya sehat itu segala-galanya, Bu. Oh, oh, tapi dulu nggak begitu loh. Bu Warso itu ada aja keluhannya. Anaknya sakit ini, itu, suaminya sakit-sakitan, mertuanya juga loh, Jeng. Iya ya, Jangan-jangan. Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. Orang bercaping itu kembali menerima Pangeran Pati yang diserahkan kepadanya. Mata Ken Dedes berkaca-kaca melihat anak lelakinya yang menggerak-gerakan kaki dan tangannya. Ken Dedes bagaikan memakan buah si malakama, dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama beratnya. Namun Ken Dedes telah memenangkan sebuah pilihan. Meski pilihan itu berarti dia harus berpisah dengan anaknya. Aku titipkan anakku kepadamu. Aku percaya kepadamu. Jaga ia baik-baik. Hamba Tuan Putri. Tuan Putri tidak perlu mengkhawatirkannya. Sekarang hamba mohon izin. Hamba meninggalkan Tuan Putri. sopati anakku, Nger. Dedes bertarung dengan dirinya sendiri. Serasa amat berat perempuan itu melepaskan Anusapati. Orang bercaping yang menutupi wajahnya dengan secarik kain itu, lalu mengangguk hormat dan kemudian melangkah meninggalkan bilik pribadi Ken Dedes. Tuanku? Sudah terdengar kentongan dipukul dengan nada doromuluka saat ini. Baru saja, Tuanku. Uh, berarti sudah malam sekali. Aku akan keluar. Tuanku, ada apa? Aku akan keluar. Kau tetap saja di dalam. Tuanku, Tuanku masih dalam keadaan sakit. Aku sudah tidak merasakannya lagi. Aku akan keluar, ke Umang. Aku merasa ada orang yang bermaksud bermain-main di wilayah istanaku. Tunggu aku di sini. Jangan mempunyai gagasan untuk keluar dari ruangan ini. Kau mengerti, Umang? Hamba tuanku. Ken Arok yang masih dalam keadaan lemah karena di pagi sebelumnya terseret di dalam pusaran bah kali sungatan keluar dari dalam bilik Ken Umang. Di halaman bilik Kaputren itu, Ken Arok menghela napas panjang. Segenap perhatiannya dipusatkan kepada malam yang menyelimuti istana. Tuh Jeng lihat-lihat Bu sama suami dan anak-anaknya Duh bahagia banget yuk. Iya itu mertuanya Wah bahagianya ceria dan sehat ya Jen Iya bukannya sehat itu segala-galanya Bu Oh, oh tapi dulu nggak begitu loh Bu Warso itu ada aja keluhannya Anaknya sakit ini itu Suaminya sakit-sakitan Mertuanya juga loh Jeng Iya ya Jangan-jangan. Ayo, jangan berprasangka jelek dulu. Bu Warso sekeluarga sehat dan bahagia karena Empro kan? Empro? Bukannya Empro untuk yang sakit aja? Nah, itu. Kalau sehat cukup 5 tetes habis makan. Untuk yang sedang sakit atau masa pemulihan itu 10 tetes sebelum atau sesudah makan. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel sel tubuh. Empro mampu mengatasi berbagai macam penyakit yang Anda derita. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Oh, jadi Empro. orang yang berani menyusup ke dalam istana. Orang itu yang tentu dicari-cari oleh Senopati di Posari itu. Jelas, orang itu masuk ke dalam istana tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Pasti ada tujuannya. Tetapi apa? Melakukan hubungan dengan salah seorang penghuni istana ini? Siapa? Emban? Tidak mungkin. Jelas dengan Kendedes. Lalu, untuk urusan apa orang yang penuh rahasia itu menemui Ken Dedes? Gila. Pusing aku. Ngantuk sekali. Berat rasanya mataku. Ayolah, Umang. Tidurlah. Oh. Sial, ya. sulit sekali. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di kepalaku. Debit alas, sial. Sang waktu bergerak cepat, hingga sesaat kemudian langit di arah timur semburat merah. Seorang emban terkejut melihat ada sosok tubuh tergeletak di depan pintu. terbangun oleh teriakan tertahan umpan itu. Ken Arok tidak melihat Ken Umang di dalam bilik. Raja Singasari itu bergegas keluar. Ada apa, Mban? Itu, itu tuanku. Ada orang tergeletak. Itu. Oh, Ken Umang. Apa yang terjadi, Ken Umal? Kau tergeletak di luar. Apa yang terjadi, ha? Hamba, hamba. Kenapa? Hamba tertidur di halaman, Tuanku. Atau hamba, hamba tidak tahu, Tuanku. Kau tertidur di luar sana, pakaianmu tersingkap. Kau tidak mengenakan kutang. Hamba sulit tidur. Udara terasa panas sekali, Tuanku. Kemudian hamba hamba duduk-duduk di halaman. Hamba tidak tahu kalau kemudian hamba justru bisa tidur di sana. Kau keterlaluan, Ken Umang. Hamba, tuanku. Kau istri seorang raja. Kau tidak bisa berbuat seenakmu sendiri seperti itu. Kau harus menjaga nama dan wibawaku, Ken Umang. Kau harus menguasai diri. Kau tidak boleh tertidur di sembarang tempat seperti itu. Apalagi pakaianmu tersingkap. Sial. Hamba, hamba mohon maaf, tuanku. Hamba mengaku bersalah. Ingat, Ken Umang, bahwa kau istri seorang raja. Perilaku semacam itu tidak boleh lagi terjadi. Kau mengerti? Hamba mengerti, Tuanku. Oh. Ah, en Umang termangu di pembaringan. Tatapan matanya dirasakan aneh oleh Ken Arok. Raja Singasari itu seolah mampu mengetahui ada sesuatu yang disembunyikan oleh istrinya. Sebenarnya apa yang tengah kau pikirkan, Ken Umang? Hmm? Uh, hamba, hamba tidak memikirkan apapun, Tuanku. Kau berbohong kepadaku. Katakan, aku tahu kalau ada sesuatu yang sedang mengganjal perasaanmu. Hmm? Katakanlah. Hamba memikirkan, mengapa hamba sampai melakukan hal itu, tuanku? Hamba tidak habis mengerti. Mengapa bisa demikian? Mengapa hamba bisa tertidur di lantai seperti gelandangan? Hamba merasa aneh. Semalam, Hamba berusaha untuk tidur di samping tuanku yang dengan gampang bisa pulas. Akan tetapi, hamba tidak mampu tuanku. Hamba merasa sulit sekali. Ketika hamba merasa udara demikian panas, hamba berada di luar. Entah mengapa, hamba bisa tidur. Hamba merasa ada yang tidak wajar, tuanku. Hamba bertanya-tanya di dalam hati. Apa? Apakah Apakah ada orang yang berbuat sesuatu agar keadaan hamba demikian? Apa dasarmu, Umang? Hamba berpikir, apakah kira-kira ada orang yang melakukan sesuatu kepada hamba, membuat hamba kesulitan untuk tidur? Maksudmu mengganggu dengan menggunakan ilmu seperti yang dipergunakan oleh Ibu Teraton itu? Hamba tuanku. Pikiranmu ngeladahkan, Umang. Kau tersiksa oleh angan-anganmu sendiri. Kau tidak bisa tidur karena keadaanmu sendiri. Tetapi kau mencoba mencari kambing hitam. Kau mengira Ken Dedes melakukan apa yang pernah kau lakukan. Menyewa sejenis dukun teluh untuk membuatmu sulit tidur. Aku kenal Ken Dedes, Ken Umar. Ken Dedes tidak akan melakukan hal itu. Kau tidak bisa tidur bukan karena hal lain, tetapi karena pikiranmu sendiri sulit diajak tidur. Pikiranmu terus berputar dan berputar. Akibatnya seperti yang kau alami itu. Akan tetapi, hamba tidak habis mengerti. Mengapa hamba bisa tertidur di luar dalam keadaan seperti itu? Kau pernah mendengar bagaimana orang hamil itu? Hamba, tuanku. Hamba tidak mengerti. Orang hamil itu bawaannya adalah sumuk, gerah. Udara yang dirasakan orang lain sejuk, akan tetapi orang hamil merasakan panas. Itu yang kau alami, Ken Umang. Udara panas yang menyebabkan kau melepaskan pakaian. Ah, sial. Kau tidak cukup mempunyai kendali atas diri sendiri yang cukup besar, Ken Umang. Kau bisa bertindak memalukan. Untung seorang emban perempuan yang mengetahuinya. Tetapi bagaimana jika beberapa prajurit? Apa aku perlu membunuh para prajurit itu karena melihat keadaanmu yang seperti itu? Kau ah. oh, gila, Ken Umang. jamkan itu. Hamba mohon ampun, Baginda. Hamba tidak akan mengulanginya lagi. membersihkan diri. Sudah. Air pancuran di belakang itu terasa sejuk sekali. Oh, <laughs> sulaman pakaianmu bagus sekali. Oh. <laughs> Jangan memuji. Pakaian kasenopatenmu itu bukan barang murahan. Yang mengerjakan tentu orang yang benar-benar pandai dan sangat menguasai pekerjaannya. Oh. <laughs> Aku lihat payet-payet yang menghiasi pakaianmu dari bahan yang mahal. Di Kediri benda semacam itu tidak ada. Oh, oh Ah, uh, bagaimana? Sudah siap? Kita berangkat ke istana? Iya. Uh, ayo. Kita berkuda meski jarak cukup dekat. Siapa tahu, Baginda akan memerintahkan sesuatu kepada kita. Senopati Diposari dan Senopati Rudrobondo yang kelihatan akrab itu menuju ke kandang kuda. Namun perhatian mereka tertuju pada sepasang orang tua yang bergegas masuk ke halaman rumah itu. Ada apa, Paman? Bibi? Ah, maaf, Tuan. Kami berdua bermaksud melaporkan sesuatu. Uh, apakah Tuan berkenan mendengarkan cerita kami berdua? Tentang apa? Tentang Pangeran Pati. Senopati Kiposari mempersilahkan kepada kedua orang itu untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam hati, Rudra Bondo bertanya-tanya persoalan apakah kira-kira yang dibawa oleh kedua orang itu. Silakan Paman dan Bibi ceritakan apa yang Paman dan Bibi alami. Oh, begini Tuan, uh, semalam uh, semalam ada orang yang mengetuk rumah saya. Kami ketakutan karena orang yang mengetuk pintu itu tidak mau menyebutkan namanya. Benar Tuan, saya sampai menyiapkan pedang untuk berjaga-jaga uh, jika orang itu berniat jahat. Orang itu terus mengetuk pintu Tuan. Akhirnya suami saya ini yang membukakannya. Ternyata di luar ada orang yang bercaping, Tuan, mengenakan caping dan wajahnya ditutup oleh secari kain. Orang bercaping itu menggendong sesuatu, Tuan. Orang bercaping? Apa yang dilakukannya? Orang itu membeli beberapa lembar kain untuk menggendong dan menyelimuti bayi yang digendongnya, Tuan. bagaimana kelanjutan kisahnya, apa yang akan dilakukan orang bercaping itu selanjutnya, dan pergolakan apa yang masih akan timbul di Singasari. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.